wa alihi Wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan, yufaqihu fid din." Barang siapa Allah Subhanahu wa taala kehendaki baginya kebaikan, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepastian pemahaman tentang agama ini yang meliputi yakni al-fiqh, istilah fiqhi dalam konotasi syariat bagaimana diterangkan oleh al allama Ibn Uthaymin rahimahullah fikhi dalam syariat meliputi masail ilmiah akadiyah masalah-masalah ilmiah yang bersifat akidah yang wajib diyakini dan masail ahkam amaliyah, hukum-hukum amalan yang kemudian menjadi istilah khusus para fuqaha yang dikenal dengan istilah fikhi yaitu masalah ibadah dan yang lainnya pada muamalah, tohara dan seterusnya sampai akhir bab bab masalah fikhi <clears throat> Jadi meliputi seluruh hukum syariat ini baik yang bersifat akidah maupun yang bersifat amalan semua ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adanya perjuangan dari ikhwanuna jazakumullah khairan eh, panitia yang sudah berusaha dan berjuang untuk terlaksananya acara ini dengan ta'awun antum semuanya ta'awun di atas al jiri wa taqwa di atas kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana terlaksananya daurah-daurah selama ini yang berlangsung yang berhasil diadakan oleh ikhwanuna yang mendatangkan asatidah dari Jawa yang dikenal ma'ruf akan <clears throat> kekokohan manhaj mereka dan keilmuan mereka dan insya Allah akan terus berlangsung dan juga semua ini ya daurah-daurah itu dan seterusnya nah termasuk upaya untuk menyebarkan ilmu mengukuhkan manhaj eh, ikhwanuna dan <clears throat> untuk e, naam memperbaharui e, naam dakwah dan untuk semakin menyebarluaskan dakwah sofia dakwah yang murni di atas manhaj yang murni yang terbebas dari fitnah dari fitnah-fitnah ya baik dari fitnah hajuriyah, fitnah surafiyah, sururiyah, fitnah ja'fariyah, yang Ja'far Umar Talib, dan mubtadi yang sudah ditahdir oleh Syekh Rabi dan Syekh Ubaid, fitnah, fitnah ja'fariyah, yang istilahkan, maupun fitnah-fitnah lainnya berikutnya, yang mungkin akan datang dan yang mana fitnah tidak pernah terhenti. nah bahkan fitnah yang datang berikutnya lebih dasar dari fitnah yang sebelumnya. Kami katakan di sini perlu kita syukuri perjuangan Ikhwanura selama ini dan insya Allah akan terus berlangsung. Ya, kita harus mensyukuri semua itu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala bahwa itu semua awal kebaikan yang patut kita dukung dan kita sokong bersama-sama bersemangat untuk ta'awun untuk <clears throat> kelanjutannya dan kelestariannya sehingga dengan ini menepis ya adanya suudzon atau anggapan jelek kepada mereka ikhwanuna panitia yang mungkin ditebarkan atau disampaikan oleh sebagian pihak yang tidak suka dengan acara-acara tersebut, acara-acara semacam itu. Nah, ataupun kemudian misalnya dibahasakan bahwa itu akan membuat kerusakan di dakwah, maka itu adalah hal yang e, sangat tidak benar dan itu merupakan tuduhan yang keji. Nah, oleh karena itu kami katakan jika ada yang mempermasalahkan ya kepanitiaan itu yang mengadakan daurah-daurah itu dan semacam itu maka sesungguhnya mempermasalahkan itulah yang bermasalah ya dan harus ya kita semua sama-sama berhati-hati dan waspada dari pihak-pihak yang tidak suka dengan uh, pengembangan dakwah yang ya, dakwah yang murni nah di antara upaya kita sekarang ini misalnya kita mengadakan doa ini dan kita memilih topik ini <clears throat> yaitu usul sunnah ya karya Imam Ahmad Imam Ahli Sunnah wal Jamaah yang pada kitab ini kita pelajari usul prinsip-prinsip sunnah, prinsip-prinsip agama ini, ajaran Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang murni yang dianut oleh para sahabat, salafus saleh, ridwanullah alaihim ajma'in. Dan kita akan mempelajari di bagian awal buku ini Al-Imam Ahmad rahimahullah meletakkan kepada kita prinsip berpegang teguh dengan ajaran yang dianut oleh para sahabat yang mereka warisi langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meneladani mereka wasfalai bid'ah ya dan sikap tegas terhadap alul bid'ah wal ahwa ya mufasalah memutus hubungan dengan mereka melakukan hajar memboikot mereka demi untuk menjaga ya sunnah menjaga diri dari penyimpangan menjaga umat dari penyimpangan dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dan ini sangat penting untuk mengokohkan kita untuk mengokohkan kita karena di antara fitnah yang sedang mulai merebak sekarang dan mulai menyebar dan mulai menimpa sebagian ikhwanuna adalah adanya kelembekan sikap manhaj terhadap ahlul ahwa ahlul bid'ah ahwa adanya kelembekan dan adanya upaya-upaya untuk mendekat kepada mereka ya ke pihak-pihak yang selama ini kita yakini mereka dari kalangan hizbiyun surafiyah sururiyah ya apalagi sampai pada tingkatan memperjuangkan salah satu radio media mereka ya tidak araja yang menyiarkan dan menampilkan seorang pentolan mubtadi' ya Ali Hasan Al-Halabi Naam ya yang Ali Hasan Al-Halabi Abdul Hasan Al-Misri ya mereka berjalan seperti jalannya Adnan Ar'ur ya yang mereka ini semua berjalan di atas jalan yang ditempuh oleh Muhammad Abdul Al Misri yang Muhammad Abdu ini kalau di negeri kita dikenal sebagai tokoh modernis bahkan Syekh Razi membongkar dalam kitabnya Bayan al Mafi Nasihat Ibrahim Ar-Ruhaili min al-Khalal wal Ikhlal bahwa dia adalah tokoh Masuniyah yaitu tokoh Freemasonry. Semua kenal Freemasonry adalah gerakan tertua Yahudi untuk mengkafirkan alam semesta. Dan juga bersama muridnya yaitu eh, Jamaluddin Al-Qasimi ya yang mengarang kitab dan membela tokoh-tokoh Jahmiyah, tokoh-tokoh Mu'tazilah, Sufiyah, membela Jahmi Safwan, membela Amr bin Ubaid Al-Mu'tazili, membela Ibnu Arabi, ya, membela Nasir as sufi Ar-Rafidi, ya, yang melalui tangannya eh, Naam pada masa itu <coughs> melalui pengkhianatannya ya menghancurkan kaum muslimin ya dan merusak Islam. Nah, dan untuk uh, masalah ini yang kami singgung ini kalian bisa simak eh, sekarang ini kami di Ma'had di Minhajus Sunnah di Mumpilan sudah tiga pertemuan pembacaan kitab bayan kitab Syekh Robi bantahnya terhadap Ibu ar Ya, yaitu bayan masih nasihat Ibrahim Ruhaili min al-khalal wal ikhlal ya yang di sana diungkap oleh Syekh Rabi bahwa poros fitnah yang ada sekarang ini kembalinya ke Ali Hasan Abu Hasan Al Hasan Al Halabi ya Abu Hasan Al Misri dan Adnan Arur yang berjalan di atas jalannya dua orang tadi Muhammad Abduh Al Misri tokoh Fremasonri dan muridnya yaitu Jamaluddin Al Qasimi. Nah, Eh, sementara kita mendapati tidak roja ya menyiarkan Ali Hasan Al-Halabi nah ya kerjasama dakwah di antara mereka ini sangat berbahaya terhadap dakwah kita sehingga ya hal yang sangat membahayakan dakwah kita adanya sikap-sikap lembek melemah ya bahkan upaya untuk berdekatan dengan mereka ya oleh karena itu sangat penting bagi kita semua untuk taat fitnah seperti ini. Ya, sebenarnya setiap taat penting terus untuk kita mengasah manhaj kita. Ya, lebih-lebih pada masa fitnah seperti sekarang ini untuk mempelajari kita tentang Naam uh, Usul Sunnah Imam Ahmad. Barakallahu fikum ini mukaddimah yang mengawali daurah kita